Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kajian tentang pendidikan anak dalam Islam dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna' karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Nah, sebelum kita lanjutkan ada koreksi atau ada ralat berkenaan dengan yang kemarin kita baca Yaitu kemarin kita baca tentang keutamaan mengajar eh, eh, apa, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Kemarin kita dan disebutkan keutamaan-keutamaan Al-Quran diantaranya kalau di halaman saya 210 tatana zalulil Quran ketenangan itu turun karena membaca Al-Quran Kemudian di catatan kaki dibawakan hadis Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu Nabi mengatakan tilka sakinatu tanazzalat bil Quran. Itulah ketenangan yang turun karena sebab Al-Quran. Ya, maka yang dibaca oleh sahabat dalam hal ini yang benar adalah surat Al-Kahfi. Ya. Lengkapnya hadis bagaimana ada di Riyadhus Salihin Ya, dari Al-Bara ibn Azib radallahu anhu dia mengatakan karena rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Ada satu sahabat yang membaca surat Al-Kahfi wa indahu farasun marbutun. Dan di dekatnya terdapat kuda yang diikat. Ya. Dan di dekatnya terdapat kuda yang diikat. Fatahosyathu sahabatun. Lalu uh, beliau pembaca surat Al-Kahfi ini kemudian ditutupi oleh mendung. Faja'alat tadnu dan mulailah mendung itu semakin mendekat. Dan mulailah kuda itu tersebut yang firuminha. Tidak nyaman dengan e, semakin mendekatnya mendung. Maka tatkala pagi tiba, dia datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyebutkan dan menceritakan hal itu kepada Nabi. Lantas komentar Nabi, tilka sakit natu tanah zalat lil Quran. Itu adalah ketenangan yang turun lil Quran karena eh, Al-Quran dibacakan mutafakun alaihi. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran di sini berdasarkan awal hadis adalah surat Al-Kahfi. Ya, maka kemarin saya uh, salah ingat saya sebutkan surat Al-Baqarah padahal yang benar surat Al-Kahfi. Dan siapakah orang tersebut yang membaca surat Al-Kahfi kemudian ya, mengalami peristiwa di atas ya, turun mendung? Dia adalah Usaid ibn Hudair. Ya, maka beliau membaca surat Al-Kahfi lalu tertutupi sesuatu misuludullah seperti naungan yang seakan-akan mendung. Kula Kulama qara'an nazala, kulama zalam nazala min Maka setiap kali membaca, maka mendung tadi semakin mendekat dan semakin mendekat dari atas. Maka kemudian kuda yang diikat dengan dua tali ini pun merasa tidak nyaman dengan semakin mendekatnya mendung tadi. Lalu setelah pagi tiba, karena itu bacanya malam hari maka Usaid ibn Hudair datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Kemudian komentar Nabi tilkas sakinah itu adalah ketenangan. Ya penjelasannya ya, yang dimaksud dengan ketenangan nah, di sini di Sarah Riyadus Salihin karya Syekh Abdul Malik Al Qasim. dia menyampaikan ada ya, ada empat pendapat ya tentang sakinah ketenangan yang Nabi maksudkan berkenaan dengan mendong yang turun saat Usaid bin Hudair baca surat Al-Kahfi. Maka yang pertama wahya tumakninatun wa rahmatun yajitu hal insan fi nafsihi. Yang dimaksudkan adalah ketenangan dan rahmah yang dirasakan oleh seseorang dalam hatinya. Wakil pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan sakinah di sini adalah hiyal malaikatu adalah malaikat. Kemudian wakila hia rehon dia adalah sejenis angin. Dan yang keempat, ya rauhun minal, minallahi adalah pertolongan ya, atau penguatan yang datang dari Allah. Ya, maka disebutkan ada empat pendapat tentang ya, tilka sakinah. Ya. Kemudian kesimpulan dari An-Nawawi wal Mukhtar kalau An-Nawawi wal Mukhtar anna syai'un minal makhluqat fihi tumakninatun wa rahmatun wa ma'ahu malaikah. Nawawi mengatakan pendapat yang terpilih tentang apa yang dimaksud dengan uh, sakinah adalah syai'un makhlukat satu makhluk ciptaan Allah fihi tumakninatun di dalamnya terdapat ketenangan dan rahmah wa ma'ahu malaikah dan bersamanya terdapat malaikat. Ya, maka mendung tadi atau semacam sejenis mendung tadi ya, ada bersamanya malaikat dan datangnya hal tersebut menyebabkan timbulnya ketenangan dan kenyamanan hati. Qurtubi mengatakan karena til malaikatu tasma'u li usad ibn Hudair istitobatan li qiraatihi adalah sejumlah malaikat mendengarkan bacaan Usaid bin Hudair karena merasa ya, menilai bagus apa yang dibaca oleh Usaid bin Hudair lihusni tartilihi wa huduri qalbihi wa khusyu'ihi wa ikhlasihi karena Usaid bin Hudair membaca surat Al-Kahfi tersebut dengan tartil eh, wa huduri qalbi hatinya hadir memikirkan pesan-pesan surat Al-Kahfi yang dibaca tidak hatinya tidak jalan-jalan kemana-mana. Dia membacanya dengan penuh khusuk, penuh keikhlasan. Wa, e, maka karena itulah maka sejumlah malaikat senang dan e, mendengarkan bacaan Usaid bin Hudair yang kemudian mereka datang dalam bentuk semacam mendung. Dan Allah nampakkan kepada Usaid bin Hudair peristiwa ini idharan uh, idharu karomatin lahu dalam rangka menampakkan karomah yang Allah berikan kepada Usaid bin Hudair liyazdada yakinan ma'a yakinihi supaya beliau semakin yakin dan fi ibadatihi dan semakin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan surat Al-Kahfi di mana sahabat Usaid bin Hudair baca surat Al-Kahfi malam hari, maka turunlah malaikat. Namun malaikat tadi turun karena e, terkumpul pada Usaid bin Hudair sejumlah hal-hal tadi. Hadirnya hati, khusyuk, e, bagusnya tartil dan ikhlas. Kemudian nampaknya sejenis e, wa anna hadidillah adapun naungan yang didapatkan oleh membaca orang yang membaca surat Al-Kahfi hadhihi karamatun lahu maka itu adalah bentuk karomah untuk beliaunya. Ini itu koreksi berkenaan dengan uh, apa yang kemarin kita sampaikan berkenaan dengan hadis Al-Bara' bin Azib yaitu tilka sakinah tanazalat bil Qur'an. Kemudian uh, kita lanjutkan Kemarin terakhir ini ya. Sayyidul Istighfar. Ya. ya. Kemudian di antara hal yang menjadi kewajiban orang tua kata penulis Hafizullah taala wa alimhum aidan ma'anil kalimat wal mufradat as-sahlah wal yasirah min kitabillah. Ya, maka ajarkan kepada anak makna kata dan sejumlah kosakata atau mufradat yang gampang ya sirah yang mudah dari Al-Quran. Dan bertahaplah bersama mereka dalam masalah ini ala hasabi a'marihim sesuai dengan umur, pemahaman dan kemampuan mereka. Dan adalah engkau mulai ya, dengan yang paling sering dibaca wakiraatan yang sering dibaca yaitu juz amma. Ajarkanlah pada anak-anakmu sedikit tentang arti atau penjelasan kosakata yang mudah dan yang mudah yang ada di juz amma. Kemudian naiklah sedikit demi sedikit bersama mereka. falayali kubika maka satu hal yang tidak pantas ya, bagi anda wahai seorang muslim anda tidak tahu makna dari kalimat kul a'udzu birabbil falaq. Ya, setiap hari membacanya namun tidak tahu apa arti kalimat ini. Tidak pantas seorang muslim yang setiap hari membaca surat-surat pendek di sesama kemudian tidak tahu makna wa min syari ghasiqin idha waqab. Ya. Ya. Demikian juga atau tidak mengetahui makna wa min syari nafathati fil uqad. Maka surat Al-Falaq atau surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Ya, maka Selayaknya seorang muslim ya, mengetahui arti yang dibaca, apalagi ini gampang, ini mudah dan ini bolak-balik di ya, bolak-balik dibaca. Wala yaliku bika dan tidaklah layak bagi anda wahai seorang muslim tidak tahu makna kata al-adiyat, kata al-qari'at, an-nazi'at, apa makna abasa di kalimat abasa wa tawalla atau semacam itu. Oleh karena itu maka kewajiban Anda wahai ayah dan bunda ya, ajari anak-anakmu makna kata yang berulang-ulang, yang sering berulang-ulang ini dan dia adalah satu hal yang mudah dan mudah. Demikian juga di antara ya, Hal yang semestinya dilakukan oleh seorang oleh orang tua kata penulis wakadzalika rawih alaihim hiburlah mereka dengan menyebutkan kisah-kisah para nabi, orang-orang istimewa dan orang-orang yang saleh. Itulah kisah-kisah yang memuat pesan-pesan yang agung. Waktu asilu usulan taibatan dan menanamkan pondasi yang baik. Katil kumul qasas. Nih, Itulah kisah-kisah yang menjelaskan manfaat sabar dan hasil baik dari orang yang mau bersabar. Itulah kisah-kisah yang menjelaskan pada kita tentang keutamaan memaafkan dan agungnya dampak dari memaafkan. Itulah kisah-kisah yang memuat pesan untuk jujur, untuk berani, untuk dermawan, wal untuk setia dengan janji, wa dan mengingatkan dengan hari akhir, mengenalkan dengan Rabbnya dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara agama. Demikian juga secara khusus untuk anak-anak maka dan anak eh, yang masih belia sampai kalah cerita sejumlah para pemuda-pemuda istimewa dalam Al-Quran. Yang mereka adalah orang-orang yang memiliki akal dan hati keberanian dan mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah ashabul butulat adalah para pahlawan-pahlawan di antaranya mereka adalah pemuda ashabul kahfi atau kemudian di antara pemuda tersebut ya, maka kemudian penulis membawakan uh, judul ya, judul fasal tersendiri fityanun wa ghilmanun lahum dikrun wa sya'nun sejumlah pemuda dan anak-anak muda yang memiliki kemuliaan dan kedudukan karena sampai-sampai dipuji-puji oleh Al-Quran ya, maka Allah di antara pujian yang Allah berikan kepada anak muda adalah pujian untuk Nabi Ibrahim ketika beliau masih muda. Ya, Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya, maka beliau masih disebut dengan fatan, disebut sebagai anak muda. Ketika orang-orang pada bertanya, ini siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang ada dan tersisa hanya satu berhala yang besar? Kalau mereka mengatakan Sami nafatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar bahasanya pelakunya adalah seorang anak muda. Seorang anak muda yadkuruhum yang menyebut-nyebutkannya yukalulahu yang nama anak muda itu adalah Ibrahim. Ya, maka dialah Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman Ibrahim al, uh, sallallahu alaihi wasallam alladzi wafa fatan Yeah. dia adalah seorang yang bertepatan dengan eh, posisinya sebagai anak muda. Atahullahu Allah berikan kepadanya petunjuk fisobahu di usianya yang masih belia. Maka dia dapatkan kaumnya, masyarakatnya dalam kebingungan dan kesesatan. Dalam kesesatan dan kerugian dan beliau enggan dan menolak untuk bergabung bersama orang-orang yang bodoh. Fakara maka beliau berpikir tentang sejumlah batu yang disembah oleh kaumnya. Maka dia jumpai batu itu tidak memberikan manfaat dan bahaya, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa eh, memberikan manfaat syai'an sedikit pun. Maka beliau pun memutuskan untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut Wakar dan beliau memutuskan untuk meninggalkannya dan memboikotnya. Bahkan dia memutuskan untuk menghancurkan berhala-berhala tadi. Farahu alaihim dorban bil yamin. Maka ya, beliau kemudian ya, rahu alaiha ya, bermaksud kepadanya dorban bil yamin. Beliau pukuli berhala-berhala tersebut dengan tangan kanannya dan beliau jadikan dan berkeping-keping kecuali berhala yang besar dari mereka. Kenapa disisakan satu berhala? La'allahum ilahi yarji'un. Ya, boleh supaya mereka-mereka ini kembali kepada berhala yang besar ini. Nanti kalau memang diyakini ini bisa berbicara dan seterusnya ya tinggal tanya saja sama berhala yang besar. Hakada sona'al fata. Inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fakar Ibrahim, Ibrahim berfikir. falam janna alil Maka ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat bintang. Kal, kemudian Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Kenapa? Karena dia lebih utama daripada batu dan patung. Namun kemudian bintang tersebut afala tenggelam, maka Ibrahim mengatakan aku tidak suka yang tenggelam. Kemudian Ibrahim melihat rembulan baziron terang dan dia katakan yang adalah Rabku karena ini lebih besar daripada bintang. Akan tetapi Al-Qamar wa eh, wal akhor afala. Namun rembulan pun dia adalah sebagaimana yang lain, afala tenggelam. Kal maka Ibrahim mengatakan, jika Rabku tidak memberikan petunjuk padaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Dan Ibrahim melihat matahari demikian terang, kemudian dia katakan, ini adalah Rabku. Hada akbar, ini yang lebih besar. Falamma afalat, tatkala e, matahari tenggelam, a'lanat, a'lanaha sarihatan, Eh, a'lanaha sarihatan madawiyatan fil afaq maka Ibrahim a'lanaha mengumumkan tentang mengumumkannya sarihatan secara belak-belaan yang didengungkan fil afaq ke, ke penjuru dunia. Qal Ibrahim mengatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan dengan condong pada tauhid. Wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku bukalah orang yang musyrik. Fahina idin. Maka pada saat itu hajahu kaumahu. Ya. Yeah. Pada saat itu kaumnya mendebatnya. Fahajahum lalu Ibrahim pun mendebat mereka. wa dan mendebat mereka mereka mendapat Ibrahim, fanadarohum Ibrahim pun mendapat mereka. Dan Ibrahim pun membalik hujah atas mereka. Kala ya. alaihi salam, kemudian Ibrahim mengatakan, Atuhajuni fillahi, apakah kalian mendebatku tentang Allah? Ya, dan sungguh dia telah memberikan hidayah kepadaku. Aku tidak takut dengan ya, berhala-berhala ya, yang kalian sembah. Ya, kecuali musibah yang memang digendaki oleh Arabku ya, wasi Arabi kulasyain ilma ilmu Arabku meliputi segala sesuatu tidakkah kalian mengambil pelajaran wa kaifa bagaimana mungkin aku merasa takut ma'asraktum dengan kemusrikan kalian sedangkan kalian sendiri tidak khawatir karena kalian menyekutukan Allah ma dengan makhluk yang Allah tidaklah menurunkan kepada kalian sultanan hujah kalau dia adalah sekutu bagi Allah. Maka manakah dari dua kelompok ini yang lebih berhak untuk mendapatkan rasa aman jika kalian mengetahuinya? Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman yaitu kemusyrikan, maka untuk mereka lah rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka demikianlah yang dikatakanlah Ibrahim sang kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam fakar beliau berfikir dan tidak ikut-ikutan sudah tidak ikutkan bapaknya dalam kesesatannya, tidak mengikuti masyarakatnya dalam kebatilannya. Bahkan beliau memberikan nasihat dan mengingatkan. Kala li abihi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku kenapa engkau menyembah benda-benda yang lain sema'u wa basiru, tidak bisa tidak mendengar, tidak melihat wa angka syai'a dan tidak bisa memberikan manfaat kepadamu syai'an sedikit pun. Wahai ayahku sungguh telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu maka ikutilah aku niscaya akan aku tunjukkan padamu jalan yang lurus. Wahai ayahku janganlah engkau menyembah setan sehingga setan itu sangat durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati wahai ayahku sehingga aku khawatir akan menimpamu ada pun siksaan dari Allah Ar-Rahman sehingga engkau menjadi kekasihnya setan. Wayuhadituhu abuhu. Akhirnya ayahnya pun yaitu Azar mengancam Ibrahim. Namun Ibrahim tidak mempedulikan ancaman. Walayakbal aruju ilal batil. Dia tidak mau kembali kepada kebatilan bihalin sama sekali. Yakululahu abuhu ayahnya itu Azar berkata pada Ibrahim. Apakah engkau membenci berhala sesembahan kuah Ibrahim? Sungguh jika engkau tidak berhenti, aku sendiri akan merajammu Eh, wahjurni dan tinggalkanlah aku malia selama waktu yang panjang. Maka Ibrahim pun dengan tegar mengatakan, Salamun alaik, keselamatan untukmu. Dan Ibrahim pun menjelaskan kepada kaumnya, wayuwati menjelaskan pada mereka, Royatal bayan sejelas-jelasnya wal idah dan sejelas-jelasnya Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri. Aifkan ataukah kedustaan alihatan yang dengan menjadi sesembahan-sembahan selain Allah yang kalian inginkan. Akhirnya Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api dalam keadaan bersabar dan mengharap ganjaran dalam keadaan mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Catatan kaki diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas adalah ucapan terakhirnya Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lantas Allah menyelamatkannya dari api, bahkan api itu terasa dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan setelah api itu padam, dijumpailah Ibrahim menggigil kedinginan. Yeah. Ya akhirnya Ibrahim keluar dari kampung halamannya dan dia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamnya, meninggalkan masyarakatnya dan sahabat-sahabatnya karena mereka ini tidak berada di atas agamanya Ibrahim, tidak di atas jalannya Ibrahim. Ibrahim mengatakan, ini dahibun ila Rabbi, sini aku pergi menuju ridha Rabbku. Dia akan memberikan petunjuk padaku, Rabbi habli minas salihin, dan ya Allah berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Maka beliau salawatullah wassalamu alaih kemudian keluar dari kampung halamannya. Lalu Allah pun memberikan pertolongannya, penguatannya, penjagaannya, dan perhatiannya. Maka jadilah dia alaihissalam lil mutaqina imama, imam dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita jumpai sosok pemuda hebat yang di masa mudanya telah melakukan satu hal yang demikian wah ya, melakukan satu proyek yang besar yang penuh dengan resiko yang sangat tinggi dan betul resikonya dilemparkan ke dalam ke dalam api dan itu resiko yang luar biasa dan ini dilakukan oleh Ibrahim ketika dia masih jadi anak muda maka ini menunjukkan istimewanya anak muda dan jiwa muda yeah Kemudian pemuda yang lain ya, yang dipuji oleh Al-Quran adalah anaknya Ibrahim Ismail alaihissalam. Yang demikian luar biasa dalam masalah sabarnya, ketaatannya, kepatuhannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Ibrahim muda itu keteladanan dalam berani, ya, keberanian yang luar biasa, yang mengandung risiko yang sangat besar, maka kalau Ismail adalah teladan dalam masalah ya, kesabaran, teladan dalam ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika itu memang perintah Allah, laksanakan wahai ayahku. Maka lihatlah satu ketenangan yang Allah berikan dan ketenangan yang Allah berikan pada hati Ismail dan ayahnya. Ketika ayahnya berbicara kepada Ismail, dengan mengatakan wahai anakku sunyi aku melihat dalam tidur aku menyembelihmu maka lihatlah mada taruh apa yang engkau pandang maka apakah yang dikatakan oleh seorang anak yang berbakti arasyid yang ya, ya, ya, seorang yang benar atau bagus tindakan dan perilakunya maka Ismail mengucapkan satu kalimat hiya wallahi demi Allah kalimat ini ni'mal makulah adalah sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik jawaban. Sebaik-baik perkataan dan jawaban terhadap untuk merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi para nabi tentu berbeda dengan mimpi manusia biasa. Mimpi nabi adalah wahyu. Qala ya abatif alma tu'mar. Wa ayahku lakukanlah kepada diriku apa yang diperintahkan kepadamu. Akan engkau jumpai aku insyaallah Allah minas sabirin termasuk orang yang sabar. Maka di sini kalimat ini menunjukkan adab. Adab anak kepada ayahnya dan adab seorang hamba kepada Tuhannya. Di sini terdapat iman, di sini terdapat kesabaran dan berharap ganjaran. Aslama keduanya pasrah. Watallahu lil jabin. Ya, maka kemudian Ibrahim pun mengletakkannya eh, menggeletakkannya lil jabin e, pada e, dahinya maka dia telengkupkan anaknya pada dahinya kenapa e, kan dia mau menjembelih anaknya nah, dia tidak ingin melihat wajah anaknya saat menyembelih putranya dan anaknya Ismail oleh karena itu tallahu lil jabin ya, posisinya tengkurap posisinya tengkurap dahinya ada di bawah. Ini, dahinya ada di bawah ketika itu. Ini betul-betul sudah siap mau nyembelih dan manusiawi. Ini ini satu hal yang logis, satu hal yang wajar. Ibrahim tidak tega lihat wajah anaknya. Ini, ketika dia ngorok anaknya, dia lihat wajah anaknya. Ini, maka boleh jadi nanti dia khawatir, tidak kuat dan tidak jadi melaksanakan Nah, apa yang Allah perintahkan maka tallahu lil jabin maka Ismail diperintahkan untuk telungkup ya, lil jabin pada ya, pada dahinya ya maka di sini kita uh, jumpai ya bahwasanya seorang yang betul-betul taat itu ya, dia pun masih punya perasaan namun uh, perasaan orang yang taat ini berusaha diminit sedemikian rupa agar perasaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk taat. Gimana supaya tidak jadi penghalang untuk taat? Maka Ibrahim dan anaknya Ismail pasrah terhadap perintah Allah. Maka turiha Ismail ala wajihi alal ardi. Maka di ya, digeletakkanlah Ismail ala wajihi wajahnya ya, itu di bawah wajahnya lah yang bersentuhan dengan tanah lalu datanglah ayahnya dengan babi pisau akan tapi Allah mendatangkan al-fidah tebusan wa fadainahu bidzibhin azim maka kami tebus Ismail bidzibahin dengan sembelihan yaitu kibas yaitu domba azimin yang besar maka domba disebut dengan dibahin untuk mengisyaratkan bahasanya domba itu disembelih dengan cara dabah dan bukan dengan cara nahar. Sebagaimana sapi itu juga disembelih dengan cara dabah berdasarkan perkataan Musa inallah ya'murukum bahu bakarah. Allah memerintahkan kalian untuk mendabah uh, eh, bakarah sapi. Maka sapi demikian juga domba itu tidak dinahar, tidak dalam bentuk ditusuk, non dengan bentuk digorok. Ino al farad ba'dal kurabi maka sunyi ini kabar gembira setelah adanya kesusahan. Ini adalah kemenangan setelah bersabar. Ini kemudahan setelah kesulitan. Falilil hamdu eh, rabbis, eh, rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Demikian juga Ismail itu ya, ya, ber, menyertai ayahnya dalam melakukan kebaikan yaitu meninggikan pondasi baitil Haram, pondasi ya, Ka'bah bersama ayahnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi rumah Allah bersama Ismail setelah selesai ya, maka Ibrahim dan Ismail berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Wahai Rob kami terimalah ya, amal ibadah kami sehingga engkau maha mendengar lagi maha melihat. Maka sikap seorang mukmin setelah dia selesai beramal adalah berharap agar Allah menerima amalnya dan tidak kemudian pede berlebihan dan merasa Allah pasti menerima amalnya. Namun berharap, berdoa, ya Allah terimalah ya, dari kami inaka antas samiul alim Ya, tidak sebagaimana sikap banyak orang setelah selesai Ramadan maka merasa uh, Ramadannya itu pasti diterima oleh Allah kemudian menegaskan kita semua di pagi hari ini tanggal satu Syawal kita semua dalam keadaan bersih dari dosa ini, tidak demikian yang dicontohkan oleh orang yang demikian taat kepada Rabbnya Tuhannya namun cuma bisa berharap dan berdoa agar Allah menerima Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini setelah selesai beramal. Rabbana waja'alna muslimain laka wa min na ummatan muslimatan lak. Dan uh, wahai Rabb kami jadikalah kami orang dua orang yang muslim kepadamu. Demikian juga anak keturunan kami. Maka orang tua yang baik mendoakan anaknya, mendoakan keturunannya Sebagaimana anak yang baik mendoakan orang tuanya, orang tua yang baik mendoakan anaknya. Dan jadikanlah anak keturunan kami muslim telak ya, jadi sekelompok manusia yang berislam padamu, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah kami. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya ya, tata cara ibadah itu tauqifiyah. Ya, memerlukan dalil, paduan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibrahim berdoa, "Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami, yaitu ajarilah kami manasikana tata cara ibadah kami." Nah, maka sampai Nabi sekalipun eh, tidak kemudian membuat eh, tata cara ibadah sendiri. Seorang Nabi sekalipun, seorang Khalilur Rahman sekalipun, itu tidak punya otoritas untuk bikin eh, ya, tata main, aturan main ibadah begini, begini, begini. Namun seorang Nabi ya, bahkan Khalilur Rahman mengatakan, ya, arina manasikana. Ya Allah ajarilah kami, beritahu kami, nampakkan kepada kami tata cara ibadah kami. Maka ya, maka doa Ibrahim ini dalil bahasanya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Ibrahim jadi tidak seorang nabi tidak punya otoritas untuk e, membuat ibadah, ya menentukan ibadah, apalagi manusia-manusia yang lain. Ya. Watub alaina dan terimalah tobat kami innaka anta tawwabur rahim sehingga engkau adalah zat yang menerima tobat lagi maha penyayang. Maka demikianlah seorang anak menyertai ayahnya dalam melakukan kebaikan dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebajikan tersebut. Kemudian contoh pemuda yang luar biasa, luar biasa dalam menghadapi godaan maksiat. Ini, kalau tadi luar biasa dalam menjalankan perintah. Ini, Ya, kalau tadi ada pemuda Ismail yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala maka di sisi yang lain Al-Quran menceritakan seorang pemuda yang hebat. Ya, pemuda yang hebat, ya, hebat dalam masalah menjauhi maksiat. Inilah kehebatan kehebatan ya, pemuda yang diceritakan oleh Allah, Allah dalam Al-Quran. Kehebatan pemuda manakala luar biasa dalam taat, ya luar biasa dalam menjauhi maksiat. Ya, bukan Eh, luar, keluar biasaan yang lainnya ya, luar biasa bisa telah menaiki gunung sejumlah sekian puluh e, gunung ya, atau kemudian telah eh, gues-gues dari ujung Jawa sampai ujung Jawa. ya. ya, namun kehebatan non pemuda-pemuda hebat ya, ya ala Al-Qur'an ya dalam versi Al-Qur'an adalah yang sabar dalam taat, yang kemudian menyertai orang tuanya dalam melakukan kebaikan, yang eh, sabar dalam menghindari dan menjauhi kemaksiatan. Contohnya adalah As-Siddiq Yusuf eh, sallallahu alaihi wasallam. Maka Yusuf nala mendapatkan aufara hadzin jatah yang paling besar wa a'dhama nasibin bagian yang paling besar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuh orang yang akan Allah naungi di naungannya padahal tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Falahu min kulli faqratin fi hadal hadis. Beliau mendapatkan jatah dari setiap poin yang ada dalam hadis-hadis ini a'dhaman nasibin. Ya, poin yang jatah yang paling besar Pemimpin yang adil, maka beliau menteri. Maka beliau menteri. Kalau kemudian uh, uh, anak muda yang tumbuh dalam uh, ibadah kepada Allah, beliau sejak kecil ini, ahli ibadah. ini tidak pernah neko-neko, tidak pernah beling. Ya. E, maka sabuna syafi'i fi ibadatillah. Ya, kalau kemudian uh, maka maka ya, kemudian dalam masalah ya, mbak, sedekah ya, maka beliau sedekahnya jor-joran. Ya, maka ya, di sini ada ya, faedah yang menarik tentang hadis tujuh orang ini falahu min kulli faqratin min hadal hadis a'dhamu nasibin wa a'dhamu nasibin. Nabi Yusuf itu mendapatkan jatah yang paling besar, jatah terbesar dari setiap poin di hadis e, tujuh orang yang akan Allah beri naungan. Wa a'dhamu dzalika wa ajalluhu dan yang paling luar biasa wa ajaluhu dan yang paling hebat ma'ahu yang dimiliki oleh Yusuf adalah e, beliau diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan yang mulia secara strata sosial wa jamalin dan wanita itu wanita cantik ya mengajaknya untuk berzina ya famtana'a maka dia menolak waaba ya, dan enggan ma'amutaradati halahu fi baitiha ya padahal perempuan tersebut telah menggiring Ibu, uh, uh, Yusuf fi baitiha dalam rumahnya wa ikhlaqihi al abwaba dan menutupi segala pintu-pintu yang ada wa wayakul maka lihatlah ucapan Yusuf alaihi salam ma'adallahi aku berlindung kepada Allah inna rabbi ahsana mathwaya sesungguhnya ya, tuanku itu telah ahsana mathwaya telah memberikan tempat tinggal yang baik kepadaku yaitu istrinya yaitu Al Aziz dia adalah tuanku karena status Ibrahim adalah budak ya, maka dia katakan tuanku Al Aziz telah memberikan tempat yang baik perlakuan yang baik kepadaku ya, tidak mungkin aku membalas kebaikannya dengan ya, dengan kejelekannya ya, dengan main serong di belakang dengan istrinya Inna ya, innahu la zalimun. Maka ini jika aku uh, menerima ajaanmu maka ini namanya ya, air susu dibalas air tuba ya. Dia telah bersikap yang baik kepadaku, memberikan tempat yang nyaman, ya, ke, uh, kebutuhan makan dan seterusnya. Ya, meskipun budak diperlakukan baik, ya, setengah setengahnya seperti anak sendiri, ya, dan itu semua fasilitas dari Al-Aziz maka jika aku memenuhi ajaan ya, ajaanmu wahai Imratul Aziz maka aku zalim aku zalim dengan orang yang uh, berjasa dalam hidupku yang baik denganku innahu la yuflihu zalimun sungguh orang yang zalim tidak akan beruntung Ya, sungguh orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan dan di antara bentuk kezaliman adalah ya, air susu dibalas air tuba. Kebaikan seseorang namun dibalas dengan merusak rumah tangganya, merusak eh, kehormatannya. Fahakon maka sungguh innahu afifun. Dia adalah seorang laki-laki yang menjaga diri, muta'afifun dan berusaha keras untuk menjaga diri. Ba'idun anil khona, ya, dia adalah seorang laki-laki yang jauh dari perbuatan yang jelek, wazina dan zina, wal khodar. Ya, khodar itu melanggar janji ya, atau tidak setia. Ya, dan ini adalah tentu tindakan tidak setia. Ya, dia diperlakukan baik oleh Al-Aziz. Ya, setelah itu dia ya, kemudian mengkhianatinya di belakang. Maka ini namanya godar ini bentuk godar ya. ya maka setia di sini tidak harus ada kontrak khusus ya ketika ada orang berbuat baik kepada kita ya, maka berarti kita punya janji dengan dia untuk membalas kebaikan dengan kebaikan ya, ketika kemudian kita balas kebaikannya dengan kejelekan maka ini godar ini melanggar janji ini bentuk tidak setia wal fawahis dan perbuatan yang kecil sallallahu wasallamu alaihi maka adalah ya, anak diajari tentang kisah Yusuf dan diceritakan tentang perjalanan hidup Yusuf salatu Rabbi wasalamuhu alaihi Demikian juga di antara pemuda yang hebat yang diceritakan oleh Al-Quran adalah pemuda bernama Yahya bin Zakaria alaihi salam. Inilah Yahya yang Allah tidaklah jadikan untuk Yahya mingkablu samia adanya manusia yang semisal dengan Yahya sebelumnya. Lam naja'allahu mingkablu samia. Kami belum pernah jadikan lahu untuk Yahya belu di masa-masa sebelumnya samia ada manusia yang semisal atau kemudian apa yang semisal di sini lam yusamma ahatun kebelau biyahya. Semisal dalam masalah nama. Belum ada manusia sebelum beliau yang namanya Yahya. Manusia pertama bernama Yahya adalah Yahya. yeah. <laughs> Yeah. Ya. Setelah itu baru kemudian sebagian orang ikut-ikutan. Yeah. Yeah. Ngasih nama anaknya Yahya. Yahya yang artinya hidup dan makna anak itu dikasih nama Yahya adalah harapan orang tua agar dia berumur panjang. Lam yaj'alillahu lahu sabihan min qablihi wala mathila. Allah tidaklah jadikan untuk Yahya sabihan serupa wa mathilan dan semisal dengan Yahya dalam masalah nama. Hada Yahya alladhi atahu Allah hukma sabiyya. Dan Yahya ini adalah seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah padahal di usia yang sangat belia wa atainal hukma sabiyya. Kami berikan kepadanya hikmah sabia dalam keadaan dia sangat belia. Ya, dan sebagian ulama salaf ketika menjelaskan ayat ini mengatakan siapa yang hafal Al-Quran ketika dia kecil maka dia termasuk dalam ayat ini. Wa atainal hukma sabiyah. Ya, siapa yang hafal Al-Quran ketika dia masih kecil, ya, maka dia termasuk dalam ayat ini. Wa atainal hukma sobiyah. Maka Allah berikan kepadanya pemahaman, hikmah dan akal, kesungguhan dan tekad yang luar biasa, wal istihad fil ibadat dan kesungguhan dalam ibadah dan perhatian pada kebaikan sejak kecil. Itu makna hukmah sobiya. Dan ini semua didapatkan pada ya, anak kecil yang menghafal Al-Quran. Maka ya anak kecil yang hafal Al-Quran di ya, usianya yang belia maka dia adalah orang yang diberi pemahaman. Dia bisa faham. ini, karena ini tentu perlu ya, nafal Quran perlu kesadaran dari diri, dari diri sendiri. Nah ini ya anaknya bisa diajak komunikasi, dipahamkan. Kamu tuh perlu bagus sekali gini ya untuk uh, motivasi dari orang tuanya, motivasi dari gurunya. Nih, maka dia faham. Dan ini menunjukkan kalau dia dia punya akal. Ya, punya akal orang ya anak yang hafal Quran di waktu kecil dia adalah orang yang berakal. Ya, dia tidak mengatakan enak ngegem aja daripada sebuah hafal Quran. Ya, dia ya, ama, ya, maka dia punya akal. Dan ini perlu jid, perlu kesungguhan, oh, jelas. Al istihad fil ibadah, baca Quran untuk ibadah. Dia perlu baca Al-Quran satu ayat, dia ulangi 20 kali. Ini istihad fil ibadah. Wal azam, ini perlu tekad karena itu tebal, ya, 30 juz itu enggak. Ya, ini perlu azam, perlu tekad yang luar biasa. Maka ini semua poin-poin ini yang dikatakan sebagai hukma sobia. Ya, ini semua terpenuhi pada anak yang ya, menghafal Al-Quran di masa kemudian ketika dia masih kecil. Dia adalah orang yang faham, faham untuk diajak, ya. dan dia adalah orang ikmal alal khair, perhatian dengan kebaikan. Kalau dia tidak perhatian dengan kebaikan, boleh jadi nggak selesai apalannya. Arada al-Hafidh Ibn Kathir ya, Al-Hafidh Ibn Kathir dan yang lain mendatangkan satu riwayat dari Makmar. Makmar mengatakan bahasanya anak-anak kecil berkata kepada Yahya yang masih kecil ketika itu. Idhabinan al-ab, yuk tulan yuk. Nah. Ya, yuk tulan-tulan. Ya. Tuh, yuk ngegem yuk. Nah. Dan apa jawaban Yahya, Yahya kecil ketika itu? Malil la'bi khuliqna. Kita tidaklah diciptakan untuk sibuk main, sibuk tulan, kita tuh diciptakan Allah untuk sibuk ibadah. Eh, untuk sibuk beribadah, bukan untuk sibuk main, ngapain main. Itu bukan tujuan kita lahir di dunia ini. Ya, ini jawaban anak kecil. Ini, ya. ini jawaban anak kecil bukan anak gede. Ini, ini jawaban anak kecil. Ini, malil kulik Kita itu tidak tercipta dengan tujuan untuk uh, ya, untuk main-main. Qal falihada kal. Ya, kemudian Makmar mengatakan oleh karena itu Allah berfirman, wa ataina hukma sabiyya. Sungguh kami memberikan eh, hikmah, memberikan hikmu kepada Yahya ketika dia masih belia. Ya, fahada wa Yahya alaihissalam. Ya, maka inilah Yahya alaihissalam. Fanang itu maka adalah kita lihat kaifa ya, ruziqa bi abu bagaimanakah proses bagaimana ayahnya diberi anak yang istimewa yang di masa kecil bisa bilang malilak bihuli kena nah, dan bagaimanakah dia datang famarhaban bihi maka selamat datang untuknya ya wala ni'mal maji jaa dan sesungguhnya dia adalah sebaik-baik anak yang datang dan dihadirkan untuk orang tuanya hmm. Abuhu ayahnya adalah Zakaria alaihissalam wa khalatuhu sedangkan uh, Bibiknya dari jalur ibu adalah Maryam, putri Imran, sekaligus ibunya Isa alaihissalam. Maka sepupunya adalah Isa alaihissalam. Fahakkan maka sungguh innahu baitu nubuwatin. Sungguh dia berasal dari keluarga para nabi. Wahakkan inna hadriyatun salihah. Sungguh ini adalah anak keturunan yang baik. Sebagiannya berasal dari sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sehingga Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, lebih unggul daripada manusia-manusia yang lain. Ya, mereka ini adalah anak keturunan sebagiannya sebagai mimbaat dari yang lain. Maka ini menunjukkan pentingnya nasab. Pentingnya nasab duriatan ba'duha mimbaat ya, menunjukkan pentingnya nasab yang berkualitas maka orang-orang yang baik ya itu berasal dari orang-orang yang baik-baik dari keluarga baik-baik muncul darinya keturunan yang baik-baik wallahu samiun alim dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Ta, e, tahukah anda bagaimanakah datangnya Yahya ini ayahnya karena ladulahu tidak memiliki anak waqad balagha minal kibari itiyah Padahal ya, sungguh balagh minal kibar usia tuanya ya sudah demikian parahnya tuanya. Wahana azmu sudah lemah tulang-tulangnya dan menyalalah rambut e, kepalanya Syaibah dengan uban dan ibunya adalah seorang wanita yang mandul. Akan tetapi ayahnya tidaklah putus asa dari karunia Allah dan tidak putus asa dari, dari rahmat Rabbnya dan maulanya.